dipan eta korsi mana nyebut bukan naon tanu kitu entak salaki mere resiko kasarna seminggu samiliar syukur sebagai wujud rasa syukur karena nafkah yang suami kasih ke ibu-ibu itu hakikatnya dari ibunya ah salaki aslina ku salaki maut ngilu tuh pret ku salaki maut rek kawin mah jujur alur Ayo narek nanya Aisyah laki kawin deh menang egois Aisyah laki mau teh kawin deh Aisyah laki rek kawin deh itu menang yang didoakan maut eh sakali deui loba ibu-ibu nu lebay cingekeng we pas salakina maot daripun kuburan bubur bu maghrib ya barek hujan terus beres ke ibu yang cerika naon kalau ustaz saya move on sana tawaka di rumrum kerbobogona kasalaki teh enak enak salaki mau dicabut nyawana ku Allah ya Allah daripada nyabut salaki abdi mah cabut we tiang listrik eh iya. tiang listrik kowe disalahkeun sok babawa ya, tiang listrik mah nya pasti sundrungkeun eh, cik bener teh nya anak sundrungkeun buat naik deui ah ibu pret ah engko ah tapi naik maturan ibu teh sadar ustaz lain mung maturan eta salah kita nu Allah buktina dicokot ku Allah mah nu bogana ibu tuh bisa ngilu tah gening sadar berarti salah kita nu saha mentak mun salaki telah mere nafkah ke Allah telah mere nafkah ke ibu cokot kamu salaki ngambek kumaha ustad badai nyandak titipan Allah gitu arti Ibu salah mere resiko, telat mere nafkah, cokot dina dompetnya langsung. Kayak misalnya molotot, cek Ustaz Epi, jawab sederhana badai nyanak titipan Allah setuju takbir tapi ibu tong egois misalnya lagi dicokot batur gak bikin udah titipan Allah Terus tong dikeprokan dalam japati Nah ini saya kolaborasi dengan Daru Tauhidnya Agim. Di sini ada DT Peduli merangsang supaya kita mengeluarkan sebagian titipan Allah. Anfik unfik alaik. DT peduli mau beraksi. Sok mana penali latar? Silakan semampunya saja. Siapa yang mengeluarkan di jalan Allah, Allah ganti. sehingga orang ngurut kumis, beak silet, beak kumis. Oh, pabrik kumis, noya pabrik silet. sehingga orang lempang tadi senal, ngipisan ngenelan. Ngenelan, ngajebragan lain ngenelan jika pungu non punuk dipakai nanggung ngadekokan cukupkan. jika pingping pakai ngaboseh tukang beca nengasan meotan berarti nyebut nengasan awe eh, pernah nyabrak tukang beca tak? nya wah syakartum lah haji dan umur orang ngeluarkan di jalan Allah Allah tambah insya Allah siapa yang berimpak malam ini semoga yang belum haji dan umroh Allah hajikan dan umrohkan yang punya hutang Allah lunasi yang belum punya jodoh Allah pertemukan dengan jodohnya yang pengen kendaraan Allah datangkan kendaraan yang nikmat termewah yang belum punya rumah Allah rumahkan Allah sholli ala Muhammad semoga Allah lipat gandakan pemanis oh, jodoh nanti pemanis berkah pemuda masa kini harus berjalan menuju istiqomah sok sambil berjalan kenceleng ada yang mau nanya? Saya kasih enam orang penanya karena durasinya panjang nih. Tiga ikhwan, tiga akhwat. Saya minta MC membantu tentang istiqomah atau di luar itu bebas lah. Ya siap, Pak Ustaz, pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, eh, rokok itu haram atau tidak? Soalnya saya lihat di Al-Quran artinya, janganlah kamu membinasakan kamu sendiri dan janganlah kamu menyakiti diri kamu sendiri. Wala tulku aidikum ila tahluka ayatnya saya tahu. Pertanyaannya apa? Rokok itu haram atau tidak? Rokok itu haram lamun rokoknya menang mau. Sudah, selesai. Sudah ya. Musik haram lamun gitarnya dipakai nenggelkeun nganunahnya. Tergantung atuh. Ya. Ulama saja tidak bersepakat dalam masalah itu. Saya tidak berani mengharapkan rokok bukan saya karena saya perokok. Saya mah geus meuli, geus eureun meuli. Jadi barerean wae. Ketika saya membaca literatur tentang rokok, saya berhenti membaca ya rokok itu <laughs> harap lembur menang mau ini wilayah ulama kita tidak bisa seenaknya mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang sudah Allah haramkan jangan sampai menentukan hukum karena kebencian dan kedengkian setuju semua ge kudengki mah jadi haram aslina sok ayana ayam budak ngaji tiba-tiba hayang ditiung kudu, kudu jadi haram haram ada ditium nu salah sah Indungnya anakna budakna budak lalaki tuhnya jadi gitu tak jangan tergesa-gesa baca boleh tapi tidak harus dari satu sumber ya contoh ai haram ai, ai hayam halal haram tergantung menang mau lain ya tak masalah nama kudu ngaji ke pesantren teh supaya menjawab persoalan itu tidak sepihak tidak tentang perenang jangan alergi dengan perbedaan karena tidak ada manusia yang sama yang menyebabkan perpecahan itu bukan beda pendapat tapi beda pendapatan setuju yang mengakibatkan perpecahan antar suku Mehud Ya, silih poyok silih hina kenwe Ya, keke mau Ya, nu ya penyakitnya paru-paru sia aslina tanu rokok Penyakitnya paru-paru nu teu rupa-rupa Eh, Asli, nah jeng ngarokok mah ranjang etara eh, pikun karena ngorakannya semarawa jeng karena diudak anjing karena dua lengkang ngedepruk sangka nyokot batu jeng kalau wihan ngarokok mah tara kasupan bangsat imahna karena nggak penting batuk <laughs> ya, loba pisan kalau wihan rokok mahnya dan merokok itu akan mengakibatkan membunuhmu bukan membunuhku <laughs> ya no bahaya basa, masalah rokok mah sensi eh soalnya lo bandung ngaruh rokok di dia nya genah nak ngaramkan rokok mah bari ngarokok jadi karasa genah <laughs> natenya oke okay, next ada lagi tepuk tangan buat penanya seletik tapi nyiwit eh berat eh masalahnya bab rokok Saya mah geleh kan rokok teh maka gue geleh didurukan bari kenyotan tau mana ibu dari mana bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan waktunya. Kami akan bertanya Bu siapa? Bagaimana? oh, dulu. Nama tuh. saya Ibu Dede. Oh. Tinggalnya di Nyomplong. Biasa di Indosiar kan? Iya, betul. Ibu Dede. Saya lagi curhat dong, Mah. Curhat dong, Mah. Sok, betul. Bu Dede, Bu Dede. Uh, kami mau bertanya mengenai definisi istiqomah itu seperti apa. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siga budaya pisang. Istiqomah itu secara lugo, secara etimologi, secara bahasa stay on the track, tetap pada satu keadaan tapi positif nggak bisa kalau kejahatan angerwe jahat tuh bisa disebut istiqomah karena istiqomah itu sendiri muncul dari Al-Qur'an wastaqim kama umirta ihdinas sirata mustaqim summa istaqamu pertama kita dapat arti istiqomah itu sendiri dari Al-Qur'an maka istiqomah menurut Al-Qur'an adalah ihdinas sirata mustaqim naon sirata mustaqim teh siroto ladina ladzina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim walad tetap pada perintah Allah sampai kita mendapatkan kenikmatan di perintah itu. Jadi istiqomah mah Bu secara sederhana artinya angger secara bahasa. Angger dina kahade lamun orang angger jahat mah lain istiqomah. Eta mah istijrod disunggun walau dibiarkan dia sampai wafatnya dalam keadaan jahat. Oke, ada lagi? Sok dua orang tah. Awewe hiji, enak awewe hiji, laki hiji Ya nanti ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teteh siapa dari mana? Nama saya Mala dari Kaudambit. So, Rekna Rosnawan. Ustaz mau nanya nih. Uh, mau minta yang ntar minta selfie ya. Ya. Itu bosan diorok foto, oh, Yang diedit jadi koper yasin. ya nanti selfie ya. Ustaz kan gini, uh, bukan pengalaman sih. Mm -hmm. Dengar Eh, kan gini uh, apa sih mau nikah mau nikah ceritanya mau nikah cuman ceweknya nggak cinta nih pak uh, cewek suka nih ada yang mau nikah cuman ceweknya nggak cinta gitu iya. berarti nikah paksa heh denger enggak denger ya ini kan ceweknya nggak nikah halus dia pertanyaan tentang disurahkan buah manis isukan juga kiusnya cuma mau nikah tapi kitanya nggak cinta iya, nggak cinta terus laksanain apa jangan ya Jauhnya cinta jauhnya cinta ya kawinan tahu sekarang kayaknya katakan pada mama Cinta bukan hanya harta dan tahta Katakan, pastikan Sekarang bukan zaman Siti Nurbaya cukup Siti Nurbaya yang mengalami eh, itu bogoh mana tuh ragu kata Nabi damai yuri buka ilamala yuri buka kamu punya hak menentukan pilihanmu sendiri orang bisa menikah dengan siapapun tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa maka jangan dipaksakan matanya saya nanya nikahnya kapan daripada nanti nikah bermasalah mending entong emang ada cowok lain ada cowok lain ada cowok lain tapi gimana gimana gimana ada cowok lain tapi Kalau tekadengnya atau ribut eh. Karunya nu nanya nak, eh. Ada cowoknya, ada cowoknya. Eh aku dia suka sama cowok, cuma cowok itu nggak ngasih kepastian, Pak Ustaz. Oh, ada cowok yang disukai ini yang yang tidak disukai tapi mau dinikahkan ada yang disukai tapi cowoknya tidak ada kepastian oh berarti belum pantas mendapatkan jodoh Tanu berat nama memantaskan melayakan diri sampai jodohnya didatangkan ya sabar ya ini ujian sabar ini ujian sabar ini ujian ada lagi kenapa iya sok sini eh tolong diserahkan dah umur mata apa lagi sok tadi buruh nanya iya sok masih ada yang mana nanya teh yang selfie nyaho sok baik kalau yang sok token ukuran seberapa ukuran kartu keluarga tong nyaran ya batal jadi batal kena naon lah budu deh weh yes mentionnya ke IG aku ya ya untuk koho engke ku mangke we oh ini sok mama dede yang A Abdel ya curhat dong resep gue di tripan masa kui ah bu IG na naon bu bu kadu IG tuh bu ngomong atuh bu Kadu IG tuh punya Instagram nggak nyanga polonya nyambunya Epi Effendi sok mana lagi yang mau nanya tah bala dia ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, si Akang Ema wawu euy. Eh. Sok Mang nanya Mang. Ini di kampung saya, Bapak. Di belah mana kampung teh? Aslina? Hmm. So, aturek nanya-nanya. Uh, ah, ini dalam menghadapi uh, di lingkungan masyarakat, terutama dalam sholat gitu saya takutnya jadi dosa juga sama saya sudah diingatkan bahwa untuk sapi itu harus rapi hmm. bahwa untuk pada yang pertama itu harus dipenuhi semua ketika sempat kemarin debat pak ini anak kecil harus ke, ke depan kata saya eh di belakang jangan sendiri di belakang jangan sendiri ditarik lagi sama si bapak pak tetap harus di bawah di depan mana-mana cenyahun saya bilang gitu -hmm. ada juga yang garisnya gini posisi hmm. kalau hmm. jadi Bang Jerry, Bang Jerry kalem tisu beda tisu terus uh, malah diisi dulu yang pinggir kadang juga ada yeah. ada banyak yang bolong yeah. Ya. uh, apakah hanya cukup dengan sabar atau ada upaya lain nggak agar supaya masyarakat itu diberi hidayah supaya Siap. lebih baik lagi dalam menjaga sholatnya. Siap. Tepuk tangan. Ini masalahnya nggak enteng. Benar sebuah masyarakat kata Nabi benar kalau sholatnya benar awalu mayuhasabu yaumubihil abdu as pertama dihisab diaudit, di BAP di akhirat itu masalah sholat jadi kalau seorang sedang membenahi sholatnya berarti dia sedang membenahi tatanan kehidupannya hargai itu nah sekarang beratnya jadi imam ketika saya mengimami dimanapun saya sebelum takbir itu selalu harus seperti komandan menyiapkan prajurit stau wastaqimu summa istaqamu wastaqimu terus apa sawu subuh vakum fa inna tasfiyata subuh min tamami atimu mustafal awal fal awal dan baru dak nyung merumah rapatkan dan rebonding luruskan maksudnya dan ada bahasa Maranena ini masanya nggak enteng masa jadah nasa kotak nasa kotak nah kenapa banyak terjadi perpecahan sholat nawe nggak semunga hiji disebut lurus itu bahu ketemu bahu tumit ketemu tumit rokaat hiji, boleh jadi bisa rapat rokaat dua nggak bisa deh maka Umar bin Khattab memakai pedang untuk bisa diluruskan ke omongan ke pedang ya sin temprang jadi lurus Kuma tinggali abri pas kibra kalau mau sholat nang sebenarnya itu kang lain masalah enteng saya oke di Bandung kendalanya luar biasa tapi sekarang agak sedikit nurut-nurut nah bagaimana jangan sampai debat kalem eh mesti bejaan tugas urama nggak beja kamu ngalawan DKM anu karolot mah rada hese dina pikir sholatnya bulit? disebut syarat sah berjamaah itu kalau ada sah jadi saya pada dang pananang Ustaz Imam disebut salat berjamaah sah tuh kalau ada sah lamun Allah batur duaan sajajar ke lamun datang makmum imam nu maju makmum nu cicing dulu di baturan kuno dua atau imam nu surti mundur di mun eta Allah baturna tuh eta teh aya hadis hadisnya kumah ustad lamun sabna geus pararinu urang datang sorangan toya